Kebanggaan Madura mempersembahkan serial Sandiwara Radio Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Heli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-23 dengan judul Hantu Nusa Kambangan. seri ke-687 ini dengan para pemain Norman sebagai Badrawati, Wenda Lubis sebagai Lare Angon, Ferry Fadli sebagai Kamswara, Rifki sebagai Bawat, Herman sebagai Wiro Ganggeng, Tata sebagai Barat Maut, Aris sebagai anak buah kapal, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Kasih dan Lare Angon memandang ke arah kapal yang bergoyang-goyang karena dipermainkan ombak yang terus bergulung susul menyusul. Pemilik Raja Kalacakra itu kemudian berpisah. Lare Angon bergegas menuju ke arah ombak dan tanpa ragu-ragu sama sekali ia ambiur dan berenang. Padrawati memperhatikan Lare Angon di kebiur ombak yang sangat besar dan kemudian tidak nampak lagi bayangannya. mencoba mengorek keterangan lebih jauh lagi. Ada apa sebenarnya di dalam kapal itu? pergi. Loh, loh, loh, loh. Pergi kemana? Mungkin sedang menyusuri pantai ke arah barat. Berjalan-jalan untuk membuang waktu. Eh, biar saja Paman Ganggang. Nanti Paman Lari Angon pasti akan kembali. Pamanmu itu bernama Lari Angon. Uh, eh, benar, Paman. Rasa-rasanya itu bukan sebuah nama, akan tetapi julukan. Ah, Paman keliru. Huh? Emon itu memang benar-benar sebuah nama, meskipun maknanya adalah bocah yang sedang mengembala. Hmm, begitu. Nah, baiklah. Sekarang duduklah Badrawati. Anakku si Wantun dan ibunya sedang sibuk memasak di dapur. Berasnya baru saja dipususi. Masih beberapa tahap lagi sampai nasi itu matang. Yaitu ngaru dan kemudian adang. Ah, aku tidak terlambat tergesa-gesa, Paman. Ah, ya kalau begitu kau tentu tidak merasa keberatan kalau aku mengajakmu berbincang-bincang. Hmm? Uh, tidak, Paman Ganggang. Paman akan membicarakan apa? Ya, aku hanya sekedar ingin tahu ah, Kau akan pergi kemana? Uh, kami akan ke Nusa Kambangan, Paman. Ah, kemana? Ke Nusa Kambangan. Ah, apakah ada keperluan sesuatu di Nusa Kambangan, Patrawati? Tentu, Paman. Jadi ke Nusa Kambangan, terdapat perkampungan yang bernama Cilacap. Kesanalah, kami akan pergi untuk menemui saudara kami. Oh, ke Cilacap. Benar, Paman. Ah, sejak dari manakah Kau dan pamanmu itu naik kapal layar itu, Padrawati. Uh, kami belum naik, Paman. Kami baru akan naik dari parang taritis ini, Paman. Namun kami telah membayar 25 ringgit kepada pemilik kapal itu. Katanya besok kapal itu akan berangkat. Bukan besok. Uh, kenapa, Paman Ganggang? Mungkin nanti tengah malam. Mungkin besok tengah malam atau lusa tengah malam jika kapal yang sebuah lagi datang. Hah? Ada apa sebenarnya, Paman? Apakah ada yang tidak beres pada kapal itu? Uh, apakah kapal itu akan berangkat tengah malam? Uh, ada apa, Paman? Kapal itu sebenarnya kapal bajak laut? Uh, bukan, bukan. Lalu, kapal apa, Paman? Jika kapal itu berlabuh di sini beberapa hari, tentu ada muatan atau apapun yang akan diangkut ke daerah lain. Jangan ragu menceritakan kepadaku, Paman. Aku hanya seorang bocah. Ah, kalau kau tidak mau bernasib malang, sebaiknya urungkan niatmu untuk naik kapal itu. Ah, paman menyarankan agar aku membatalkan niatku bersama pamanku yang akan naik kapal air itu. Iya. Mengapa, Paman? Aku hanya bisa menyarankan. Akan tetapi, Aku tidak mau mengatakan. Uh, kalau paman sekedar menyarankan tanpa memberikan alasan yang jelas, bagaimana aku dan pamanku bisa memenuhi saran itu? Apalagi kami tergesa-gesa dan harus segera sampai di Cilacap. Uh, sedang kapal itu adalah harapan kami satu-satunya untuk bisa sampai di sana. Katakanlah paman Ganggeng, alasan apa yang menyebabkan paman memberikan nasihat seperti itu? Mengapa paman mencemaskan kami? Ah, kapal itu mengangkut diperjualbelikan. Gila, manusia dijual? Iya. Oh, baru kali ini aku mendengar ada manusia diperjualbelikan. Uh, untuk apa, Paman? Ah, kau masih anak-anak, Badrawati. Sehingga tidak tahu bahwa ada manusia yang diperjualbelikan. dibicarakan oleh Padrawati dan Kiwiro Ganggeng sambil menunggu nasi yang sedang ditanak matang. Karena Padrawati masih bocah dan tidak tahu apa-apa, justru menyebabkan Kiwiro Ganggeng bercerita apa adanya tanpa ada yang ditutup-tutupinya. Sementara itu, seperti yang disebut-sebut oleh Badrawati. Di dalam kapal tidak ada yang mencurigakan. Beberapa anak buah kapal sedang mabuk meminum tuak. Ada pula di antaranya yang sedang bermain dadu. Aku pasang balak tiga. Ini aku pasang balak kosong. Apa? Aku pasang seringit. Ayo. Tidak ada yang pasang. Tunggu, tunggu, tunggu. Aku, aku belum pasang. Ayo. Ayo aku telah memeriksa semua sudut kapal ini. Akan tetapi, aku tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. ada orang yang memberkoki aku. Ya, Ah, ada orang yang menyusup ke dalam kapal. Mana? Mana dia? Orang itu telah ambil ke laut. Ah, siapa itu di antara kami semua. Tidak ada yang mengenali Ki. Orang itu langsung terjun ke laut demikian aku mergokinya Ki. Uh, uh, semuanya geledah isi kapal ini. Periksa semua sudut. Perhatikan jika ada sesuatu yang hilang dicuri atau sesuatu yang mencurigakan. Siapa tahu orang yang kau lihat itu tidak sendirian dan masih ada temannya yang lain. Ayo kerjakan semua. Ayo teman Ayo. Ayo sudut. Ayo. semua sudut. Ayo. Kau pimpin untuk memeriksa ke bawah dan pekerjaan untukku, Badrawati. Di dalam kapal itu, aku tidak menemukan apapun. Tidak ada sesuatu yang menarik perhatian. Kapal yang kedua? Kapal yang kedua sama juga. Aku tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Ada apa sebenarnya? Kapal-kapal itu nantinya mengangkut budak, Paman. Budak? Iya. Dan dengan sendirinya, kalau kita naik kapal itu, kita juga akan dijadikan budak. Akan tetapi, aku tidak melihat apapun. Di dalam kapal-kapal itu tidak ada budak-budak. Dua kapal itu sebenarnya sedang menunggu sebuah kapal yang lain yang akan datang ke Menari Angon. Kapal yang sedang ditunggunya itulah yang membawa budak. Paman sudah tahu apa artinya budak? Iya, budak adalah manusia yang diperjualbelikan. Itulah yang aku tak habis pikir, Paman. Ternyata ada orang yang menganggap manusia tidak berderajat, lebih tinggi dari binatang, sehingga mereka diperjualbelikan. Hmm, apakah kau telah mendapat keterangan dari pemilik rumah itu bahwa dua buah kapal itu akan mengangkut budak? Kalau tidak, akan mengangkut apa kira-kira? Hasil bumi. Apakah paman melihat adanya muatan hasil bumi di dalam kapal itu? Hmm. Iya, kau benar, Padrawati. Apakah kita terpaksa turun tangan, Paman. Atau hanya diam saja? Tentu saja kita tidak akan membiarkan hal itu terjadi tanpa berbuat apapun Badrawati. Aku sependapat, Paman. Karena aku dengar di antara para budak itu terdapat gadis-gadis. <sighs> Gadis-gadis? Jika gadis-gadis ikut diperjualbelikan, maka betapa akan malangnya nasib gadis itu. Baiklah, kita tunggu dan lihat. Apakah benar kata pemilik rumah itu, Badrawati? <sighs> Bagaimana soal makanan? Uh, ini, silahkan, Paman. Aku telah mendahului makan. Lezat sekali. Ternyata pemilik rumah itu pintar memasak ikan oh. laut, Paman. Kau, aku hanya memakan sisa? <laughs> Masih banyak, Paman. Sang waktu terus merambat bergerak. Badrawati dan Lare Angun mengiringi waktu yang terus lewat itu dengan berbaring di atas rerumputan. Suara ombak yang bergelung susul menyusul menjadi sebuah nuansa indah yang mengusik hati mereka. Sementara itu di saat yang sama, karena suara terus berbudar. dan masih melewati jalan yang benar. Menilik ciri-cirinya, aku melewati tempat-tempat seperti yang diceritakan Badrawati dan Lari Angon. Tentunya hutan mentau itu sudah tidak seberapa jauh lagi. Hmm. Ada kerlap-kerlip lampu dari sana. Itu tentu sebuah perkampungan. semak dan di balik pagar. Mereka bersenjata dan mengarahkan senjatanya kepadaku. Mereka sedang mengamat-amati kedatanganku. Menarik sekali. Ada apa ini? Mereka tentu para penduduk yang sedang melaksanakan tugas ronda mengamankan perkampungannya. Tetapi rasanya apa yang mereka lakukan berlebihan. Ada akibat, pasti ada penyebabnya. Jika para penduduk melakukan baris pendam dengan persenjataan seolah bersiap-siap menghadapi saja, sebuah peristiwa yang kurang menyenangkan telah menimpa desa ini. Baiklah, aku akan tetap berkuda dan berpura-pura tidak tahu kalau sebenarnya sedang diamati. Berhenti! Ayo turun dari kudamu. Apa salahku? Turun! Kau harus kami periksa. han Aku telah berkuda melewati beberapa perkampungan. Akan tetapi aku tidak pernah mengalami peristiwa yang seperti ini. Kawan-kawan, ayo keluar semua. Kampung rapat-rapat orang ini. Sombong sekali orang ini. Iya sombong nih. Uh, iya iya benar-benar datang. Akan tetapi ia terantuk batu. Kita tidak akan mengampuninya. Kita ranjam saja dia. Ya, ya, iya, betul. kita bunuh saja orang ya, ini. Ya, ya, ya. kita hanyutkan di sungai. Ya, betul, betul. Oh, rupanya benar seperti yang aku duga. Sesuatu tentu telah terjadi di padukan kecil ini. Sebuah pengalaman yang menyakitkan. Dan mereka mengira akulah yang melakukannya. Kita bawa orang ini ke pendopo. Hei, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Apa kesalahanku, Kisanak? jangan banyak bertanya. Ayo jalan. Ayo, jalan. Ayo. Mitra Karimata, Anda tengah menyimak serial Sandiwara Radio Sabda Pandita Ratu di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. tidak melawan. Ia ya, menurut saja ketika beberapa orang itu mendorongnya dengan kasar, menggiringnya menuju ke sebuah pendopo sederhana. Oncor segera dinyalakan menjadikan sekitar pendopo itu menjadi terang benderang. Seorang lelaki tua yang masih berbadan gempal telah diberitahu. Lelaki berbadan gempal itu memandang suara dengan tatapan mata tak berkedip. Yeah. Matanya bejat. Hmm, siapa namamu anak muda? Namaku Kameswara Kisana. Aku berasal dari kaki Gunung Raung di wilayah bumi Belambangan. Mengapa Kisanak menangkapku? Apa kesalahan yang telah aku lakukan? Jangan berpura-pura. Berpura-pura apa? Aku tidak sedang berpura-pura. Apa kesalahanku? Jangan membuatku jengkel. Jangan berpura-pura. Gila. Aku tidak sedang berpura-pura. Kawan-kawan, kita akan melaksanakan kesepakatan yang telah kita perbuat. Yaitu, jika orang yang telah merusak desa kita tertangkap, kita akan membakarnya hidup-hidup. Siapkan perapian, siapkan kayu bakar. Ayo, kita siapkan perapian. Tunggu kayu-kayu. Kita siapkan kayu bakar. Ayo, kita siapkan minyaknya. Ayo, ayo. Juga minyak, kita sulup bersama-sama. Perbuatan mereka lebih bermaksud menjatuhkan hukuman kepadaku dengan membakarku. Ayo, mengakulah. Tidak ada gunanya kau mengingkari diri dan berpura-pura. Kami telah berketetapan hati untuk membakarmu. Di Kisanak, aku sungguh menjadi bingung. Aku tidak mengerti. Apa kesalahanku? Gila. Jadi kau masih mau berpura-pura tidak mau mengaku? Ha? Mengaku apa? Katakan dulu kepadaku perbuatan mana yang aku lakukan. Bawat. Bagaimana Paman Bugang? Apakah kau tidak merasa salah menangkap orang? Tidak, Paman Bugang. Orang inilah pelakunya. Ia datang di saat yang tepat, yaitu hari ini. Apalagi? Oh, jadi aku kau tangkap hanya karena kebetulan hari ini aku lewat desa ini? Bagaimana kalau ada orang lain lagi yang lewat? Orang lain itu apakah akan mendapatkan perlakuan seperti yang aku alami ini? Kisana, bersikaplah masuk akal. Kalau aku bersalah, sebutlah apa kesalahan yang aku perbuat. Aku berhak menyangkalnya kalau aku tidak merasa melakukan perbuatan itu. Negeri ini mempunyai tatanan. Kalian tidak boleh main hakim seenak kalian sendiri. Benarkah kau tidak merasa melakukan pemerkosaan pada salah seorang gadis kami sebulan yang lalu, anak muda? Pemerkosaan? Kau telah melakukan perbuatan biadab. Kau telah melakukan pemerkosaan kepada seorang gadis di desa ini. Setan kau! Perbuatanmu adalah perbuatan binatang. Tunggu. Dan dengar kisah kisanak semuanya. Kalian rupanya telah salah menangkap orang. Aku bukan orang yang kau maksud. Aku bahkan baru kali ini lewat di tempat ini. Aku sedang dalam perjalanan menuju ke hutan mentau. Aku sama sekali tidak tahu menau dengan tuduhan kalian. Nah, dengar. Dia menyebut hutan mentau. Orang ini menyebut hutan mentau. Jelas orang ini yang kita cari. Kita bakar saja dia. Ya, ya, ya bakar saja. Bakar. Belasah keningnya. Mampus ya. Oh, tunggu. Kalian salah menangkap orang. Bukan akulah pelakunya. Kalau memang benar sebulan yang lalu telah terjadi pemerkosaan di tempat ini, mengapa gadis itu tidak dipanggil untuk mengenali aku? Apakah aku orang yang memperkosanya? Bawat, ba bagaimana paman? Panggil Denok ke sini. Untuk apa paman? Panggil Denok, bawa dia kemari. Denok yang bisa menentukan apakah benar orang ini yang telah berbuat tidak senonoh kepadanya. Untuk apa? Untuk apa, Paman? Sudah jelas orang ini yang melakukannya. Perhatikan rambut orang itu, Bawat. Rambut orang itu hitam, sedang orang yang memperkosa itu berambut putih. Ayo, panggil si Denok. Hanya Denok yang bisa memastikan benar orang ini atau bukan yang melakukan. Cepat! Ba baik, Paman. meninggalkan pendopo. Dua orang pemuda seusia Bawat bergegas menemaninya. Pendopo itu kemudian menjadi hening dalam menunggu Bawat menjemput seorang gadis yang nampaknya menjadi korban pemerkosaan sekitar sebulan yang lalu. Kama suara menebarkan pandangan matanya ke sekeliling. Beberapa orang masih tetap mengacungkan senjata kepadanya. tidak begitu menikmati hidup. Hal itu terlihat dari rumah-rumah rumbia yang sederhana. Tak terlihat penduduk yang berada. Tak ada yang memiliki kuda. Padahal aku lihat, tanah di sekitar tempat ini subur. Ada beberapa kemungkinan dengan keadaan ini. Mungkin penduduknya yang pemalas, atau mungkin karena tidak ada orang yang mampu membangkitkan minat dan gairah mereka untuk memacu diri. muda yang bernama Bawat itu telah kembali dengan membawa seorang gadis. Gadis itu tentu yang telah mengalami nasib buruk itu. orang itu. Ke kenapa, Paman? Perhatikan baik-baik. Perhatikan wajah orang itu dan kemudian kenalilah. Apakah benar orang itu yang telah berbuat jahat kepadamu? Uh, orang ini? Perhatikan. Orang ini baru saja kami tangkap dan kami mencurigainya. Diakah lelaki yang telah memperkosamu? Orang ini... Benarkah orang ini yang memperkosamu? Jawablah Deno. Orang inikah yang memperkosamu? Bagaimana Deno? Be benar paman. Gila. Hah? Apa lagi? Denok telah menyebut orang ini yang memperkosanya. Artinya orang ini memang benar telah memperkosa Deno. Kita perlu menghukumnya. Siapkan perapian itu. Kita bakar orang ke barat ini. Tunggu. Apa? Kau mau bicara apa? Aku tidak tahu. Ada permainan apa sebenarnya di balik semua ini. Akan tetapi, aku harus mengatakan dengan tegas kepada kalian semuanya bahwa aku bukan orang yang memperkosa gadis itu. Aku tidak tahu apa-apa. Aku baru saja datang dan lewat. Aku tidak tahu apa-apa. Kau tidak bisa ingkar lagi ke sana. Tenok sudah menunjuk hidungmu. Maka kau harus menerima akibatnya. Apa yang akan kalian lakukan kepadaku? <laughs> Teman-teman, dia bertanya, apa yang akan kita lakukan kepadanya? Apa yang akan kita lakukan, teman-teman? Kita bakar dia! Kita bakar tubuhnya! Harus kita bakar! saja sudah tidak bisa diajak bicara. Di samping itu mereka juga sudah tidak bisa berpikir waras lagi. Pasti ada sesuatu di balik sikap gadis yang bernama Denok itu. Aku harus mengorek keterangan dari mulutnya. Mengapa ia memfitnahku? Dan di samping itu, penduduk yang lihat ini memang perlu mendapatkan pelajaran. Baik, akan aku ikuti permainan mereka. Akan aku turuti keinginan mereka. Dan kemudian mereka akan aku benturkan pada kenyataan yang tidak terduga-duga. warga yang terbawa oleh kemarahannya, kemudian segera menyiapkan perapian. Beberapa pikul kayu bakar mereka tumpuk di halaman. Minyak jarak dan minyak lemak mereka siramkan. Dan salah sebuah obor mereka lemparkan. Api pun kemudian menyala. Kamaswara tidak melawan ketika salah seorang mendorongnya. menyesal mengapa harus memfitnah orang lain. Tunggu! Aku tidak yakin orang ini yang melakukan perbuatan itu. Tunggu apa lagi? Denok telah menunjuk batang hidungnya. Ya, ya. orang itu yang telah memperkosanya. Iya, betul Denok, bawa kemari dia. Bawa kemari. Sebelum orang ini dibakar, aku ingin menanyainya. Denok, jawab dengan kejujuran. Orang ini yang memperkosamu. Benar, Paman Gugang. Kau yakin? Yakin, Paman. Lihat. Lihat rambut orang ini. Rambut orang ini berwarna hitam, bukan putih. Bukankah kau mengatakan orang yang memperkosamu berambut putih? Orang ini berambut hitam. Bagaimana kau bisa mengatakan dia pelakunya? Ingat-ingat wajahnya, Deno. Be benar. Benar orang ini yang memperkosa aku. Lalu bagaimana dengan rambutnya? aku bingung. Nah, nah. Kau dalam keadaan bingung. Bagaimana kau bisa mengatakan ia yang memperkosamu? Sudah cukup jelas, Paman Bukan. Denok sudah menunjuk orang ini sebagai pelakunya. Mau apa lagi? Kalau ternyata kau salah menghukum orang, maka kau menanggung dosa yang berat tiada terkira. Dan terutama kau Denok, kalau kau menyebabkan orang tak bersalah harus menderita karena tuduhan yang ngawur, dosamu tumpuk untung. Paman buka. Aku hargai sikap paman yang mampu berpikir jernih. Namun baiklah, aku akan penuhi keinginan para penduduk yang nampaknya sangat tersinggung. Salah seorang gadisnya diperkosa orang. Aku tidak keberatan dibakar. Kau sadar dengan apa yang kau ucapkan itu anak muda? Aku sadar, Paman Buka. Karena aku percaya, Betara Agni Dewa Api pasti akan melindungi aku. Paman dan kalian semuanya tentu pernah mendengar kisah tentang Dewi Sinta yang dibakar untuk membuktikan kesuciannya. Dewi Sinta tidak terbakar karena ia tidak melakukan kekeliruan. Demikian juga dengan aku. Aku yakin aku pun tidak akan terbakar karena aku tidak melakukan suatu kesalahan. Nah, minggir. Biar aku masuki api itu. berada di halaman pendopo padukuhan kecil itu terpana menyaksikan apa yang dilakukan Kamaswara. Mereka tidak berbicara apapun. Sedemikian terpesonanya mereka hingga mulut mereka sampai terbuka. Bahkan Ki Bugang pun tak sempat menjaga. Kamaswara memasuki kobaran api. tidak terbakar. Wah, tidak sadar lihat kagu. Orang itu benar-benar tidak iya, terbakar. Iya, dia tidak terbakar. Pakaiannya pun tidak. Ah, bagaimana ini? Ah, berarti orang itu benar-benar tidak bersalah. Nah, kalian semuanya. Lihat ini. Ternyata aku tidak terbakar. Api tidak mau membakar orang yang tidak bersalah. Sekarang sebaliknya. Aku tantang kalian semuanya untuk memasuki kobaran api. Kau, Kisanak Bawat, Masuklah ke dalam kobaran api. Dan kau Nyidenok yang malang, kau telah memfitnahku. Masuklah kau ke dalam kobaran api ini. Ayo! Pesona yang sedemikian besar itu mengharu biru dan memporak-porandakan hati segenap orang yang hadir. Kama suara kemudian melangkah keluar dari kobaran api. Percikan para muncrat membuahkan kembang api. Kamu suara melangkah mendekati bawat. Bawat gemetar dan bergegas melangkah mundur menjauhinya. selanjutnya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio Sabda Pandita Ratu hanya di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura.